Ikhwati wa akhwati fillah Sahabat muslim Para pendengar setia muslim Radio muslim dimanapun anda berada Rahimakumullah azani allahu wa iyakum jami'an eh, Dalam hal ini kita akan Menyampaikan beberapa poin Yang tentunya sangat berharga Yang harus diingat oleh Setiap orang tua dan atau siapapun Yang sudah siap untuk menjadi orang tua dan atau mereka-mereka yang memiliki kewajiban menggantikan posisi orang tua. Anak merupakan eh, salah satu perhiasan dunia yang sangat indah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya di dalam eh, surat Ali Imran ayat ke-14 Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatirul muqantarah ya, ila akhir ayat. Dijadikan indah dalam pandangan manusia ya mencintai para perempuan ini tentunya adalah yang lelaki. Adapun yang perempuan kemudian mencintai lelaki dan juga mencintai anak keturunan. Ya, ini memang e, menjadi kebahagiaan tersendiri bagi e, seorang orang tua meskipun dirinya begitu penat karena pekerjaan ataupun eh, permasalahan-permasalahan uh, yang lainnya kemudian dirinya pun pulang bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan anak-anaknya, kemudian bercengkrama, bersenda gurau, kemudian uh, timbullah gelak tawa, maka ini akan bisa menghilangkan berbagai macam kepenatan-kepenatan yang ada. Dan memang bahwa orang tua yang normal ataupun siapapun lah mereka yang normal tentunya akan merasa senang ketika berhadapan dengan anak-anak, ya, entah yang kecil ataupun yang sudah besar, saling bertukar pikiran kalau dengan yang sudah besar dan seterusnya ini merupakan satu eh, suasana yang akan menjadikan hidup itu lebih lebih hidup gitu ya. Hidup itu akan lebih hidup. Berbeda ketika seseorang di dalam satu keluarga misalnya di sana banyak orang. Namun antara satu dan yang lain tidak ada tegur sapa, apalagi kemudian memberikan nasihat, memberikan bimbingannya, maka meskipun hidup terasa mati ketika itu. Dan juga memang Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46 ya al-malu wal banun wazinatul hayati dunya. Ya bahwa harta benda dan juga anak-anak itu merupakan perhiasan dunia ya perhiasan dunia yang dengannya seseorang itu akan merasa eh, bahagia yang dengannya seseorang itu akan mendapatkan eh, prestis di tengah masyarakatnya. Satu contoh, ketika seseorang meskipun mereka telah memiliki harta benda yang sangat banyak, status sosial yang tinggi di tengah masyarakat, memiliki jabatan juga yang tinggi, namun ketika semisal di rumahnya tidak ada anak-anak, maka hidupnya akan menjadi terasa hampa. Sungguh memang anak merupakan uh, hadiah yang sangat besar, yang sangat berharga bagi orang tua. Ini merupakan penyejuk mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kedua orang tua. Namun juga kita harus ingat bahwa anak selain menjadi penghibur, penyejuk pandangan, penyemangat bagi orang tuanya namun anak adalah titipan Allah Azza wa Jalla. Anak adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla. Yang tentunya siapapun mereka ketika dititipi sesuatu oleh orang lain ya, dititipi sesuatu oleh orang lain yang dititipkan ini adalah sesuatu yang sangat berharga Kemudian yang menitipkan itu adalah orang yang terpandang, orang yang dia hormati. Tentunya dirinya akan menjaga dengan sepenuh hati. Apapun yang dititipkan kepadanya. Ketika memang itu adalah eh, yang dititipkan tersebut barang yang mahal harganya. Bagaimana lagi dengan anak yang sungguh luar biasa tidak bisa diukur dengan materi. Namun ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya ketika kita mendapatkan titipan yang sangat berharga dan yang menitipkan adalah zat yang telah menciptakan kita dan menciptakan apa yang dititipkan kepada kita, ya tentunya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengemban menjaga dan merawat agar titipan tersebut dalam kondisi maksimal. Dalam kondisi yang sebaik-baiknya sampai satu saat titipan itu akan diambil oleh uh, zat yang menitipkan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, menitipkan kepada seseorang berupa bayi. Ketika itu, bayi ini betul-betul dalam keadaan suci. Laksana kertas yang sangat putih, bersih. Tidak ada coretan di sana, apalagi ada ukiran. Laksana air yang sangat bening, jernih. Tidak ada setetes pun pewarna, tintakah ataupun yang lainnya yang akan menjadikan air itu menjadi keruh. Namun bahwa kertas yang putih bersih, air yang begitu jernih, ini akan kemudian bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu maka mungkin kemudian akan ada seseorang atau bahkan banyak orang yang memberikan coretan-coretan di sana. Ada yang memberikan coretan-coretan yang bermakna namun juga ada orang-orang yang memberikan coretan-coretan yang tidak bermakna dan bahkan merusaknya. Bahkan ada orang yang kemudian bukan hanya sekedar menulis, ya, menumpahkan tintanya pada kertas yang putih bersih tersebut. Demikian juga air. Seiring dengan berjalannya waktu, maka kemudian mulailah jatuh ke dalamnya berbagai macam kotoran, dari yang kecil sampai yang besar. Sehingga air yang semula putih bersih dan jernih ini pun lambat laun berubah menjadi air yang keruh. Itulah gambaran pertumbuhan seorang bayi yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada orang tua. Di mana pada saat bayi itu lahir dalam keadaan putih bersih, dalam keadaan fitrah, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi ila akhir hadis bahwa setiap bayi yang terlahir ke dunia ini itu dalam keadaan fitrah. Dan fitrahnya sebagaimana yang dijelaskan oleh uh, Ali as sobuni maknanya adalah bayi tadi berada di atas akidah yang sahihah. Berada di atas agama yang sahih Nah kemudian kedua orang tuanya lah yang sangat berperan untuk menjadikan apakah anak yang semula terlahir dalam keadaan fitroh suci putih bersih itu kemudian menjadi orang Yahudi ataukah akan menjadi seorang Nasrani ataukah bahkan akan menjadi seorang musyrikin tulen yaitu orang majusi. Maka yang paling berperan besar, dominan untuk perubahan seorang anak ini adalah kedua orang tuanya. Ya, kedua orang tuanya. Meskipun di sana memang banyak sekali faktor-faktor eksternal namun bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengingatkan kepada kita mengingatkan kepada eh, kepada kedua orang tua ataupun kepada orang tua agar betul-betul mampu menjaga titipan Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Syukur-syukur dalam keadaan sebagaimana pada saat awal Allah Subhanahu wa taala menitipkan anak tersebut. Nah, sudah barang tentu ini merupakan amanah yang teramat sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Dan sungguh ini merupakan satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagaimanakah sikap orang tua ketika mendapatkan amanah dari Allah. Apakah mereka lulus dalam konteks mereka mampu menjaga kefitrahan anak tersebut dengan membentengi dirinya dari berbagai macam pemikiran-pemikiran budi pekerti yang akan merusak kesuciannya ataukah orang tadi tidak lulus menempuh ujiannya dengan membiarkan anaknya silahkan mau tercampuri dengan berbagai macam kotoran mau bergabung dengan orang yang rusak tidak masalah mau bergabung dengan orang yang mabuk-mabukan ya monggo ah, wali yang dipilih ini orang yang tidak lulus ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada dirinya yaitu untuk mendidik, membina, menjaga amanah ataupun titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tipikal orang tua yang semacam inilah yang akan menjadikan sebab rusaknya generasi di masa yang akan datang. Model orang tua seperti inilah yang kemudian menjadikan sebab berbagai macam permasalahan-permasalahan masyarakat itu akan muncul. Dan kenyataan bahwa yang menjadi biang kerok dari berbagai permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah masyarakat itu bukan hanya orang-orang lapisan bawah, ya. Bukan hanya orang-orang ataupun anak-anak dari kalangan masyarakat lapisan bawah. Dan justru yang kita lihat banyak di antara anak-anak dari lapisan masyarakat tingkat menengah ke atas yang mereka ini menyponsori kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif dan bahkan di antara mereka memang e, mengajak kepada anak-anak yang kurang mampu dengan diiming-imingi e, harta dengan diiming-imingi uang dan semacamnya maka akhirnya Ikutlah kepada mereka-mereka seperti ini. Padahal orang tua diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka betul-betul berusaha berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menjaga anak-anaknya. Menjaga keluarganya dari api neraka. Dan pesan Allah Subhanahu wa taala bukanlah pesan hanya untuk keberuntungan seorang manusia di dunia. Allah di sini tidak memerintahkan kepada manusia agar menjaga mereka jangan sampai miskin tidak. Namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang tua agar menjaga anak dan keluarganya dari api neraka. Ini menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita al-himmah al-aliyah. Yaitu keinginan ataupun tujuan yang lebih tinggi yaitu tujuan berupa kebahagiaan kebahagiaan hidup yang hakiki yaitu di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman Jagalah diri kalian Dan juga keluarga kalian dari dahsyatnya api neraka di mana api neraka ini bahan bakarnya adalah bebatuan dan manusia yang padanya dijaga oleh para malaikat yang tegas malaikat yang tidak pernah mengenal yang namanya suap menyuap. Malaikat yang mereka akan senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na terhadap perintah-perintah Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Malaikat-malaikat yang jujur, malaikat-malaikat yang mereka akan menghukum sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kullukum ra'in Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla terhadap tugas kepemimpinan kalian. Kemudian beliau menyebutkan satu persatu wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam seorang pemimpin, presiden dan orang-orang yang mewakili ke bawahnya. Mereka adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas tugas kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi baitihi. Dan seorang lelaki itu menjadi pemimpin bagi keluarganya wa mas'ulun an ra'iyatihi dan dirinya pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan keluarganya dan seterusnya maka ini bukti dan juga wal mar'atu ra'iyatun seorang perempuan pun ya seorang ibu pun juga dirinya menjadi pemimpin fi baiti zaujiha yaitu di rumah suaminya pada saat suami tidak sedang di rumah, maka dirinya lah yang menjadi wakil bagi suaminya untuk menjadi pemimpin di rumahnya. Dan dirinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kepemimpinannya. Maka ini hadis yang sangat tegas yang menjelaskan kepada kita bahwa uh, kita semuanya itu hakikatnya adalah pemimpin. Akan tetapi bahwa tugas kita dan orang-orang yang kita pimpin itu memang bervariasi. Ada yang menjadi pemimpin di satu negara yang tentunya memiliki tanggung jawab yang sangat-sangat besar. Ada orang-orang yang menjadi pemimpin di wilayah gubernur. Ya, di wilayah gubernur ada yang menjadi pemimpin di kabupaten dan seterusnya. Mereka semuanya namanya pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan di lingkup keluarga organisasi yang terkecil pun di sana juga ada pemimpin dan pemimpin. Yang itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan wal khadimatu ra'in bi baiti sayyidiha. Dan bahwa seorang pembantu pun juga mereka menjadi pemimpin, itu pada saat bosnya tidak tidak sedang di rumah. Maka mereka ketika itu menjadi pemimpin di rumahnya dan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala atas tugas yang diembankan oleh bosnya kepada dirinya dan dirinya pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla terhadap kepemimpinannya. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah maka sungguh memang menjadi orang tua bukanlah pekerjaan yang mudah. Menjadi seorang ayah dirinya berkewajiban untuk bisa membimbing mengarahkan keluarganya untuk melakukan perkara-perkara yang akan mendatangkan ridha Allah Azza wa Jalla. Demikian juga seorang ibu memiliki tanggung jawab yang besar untuk bisa bekerja sama dengan pemimpin keluarganya, bekerja sama dengan suaminya untuk mendidik anak-anaknya, anak-anak yang telah dia lahirkan, dan ini bukan merupakan tugas yang ringan. Di mana sesungguhnya sekarang ini kalau kita lihat banyak orang ataupun banyak para perempuan yang lebih memilih untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Kenapa? Karena banyak di antara perempuan yang tidak mampu, yang tidak kuasa untuk menjalankan tugas-tugas yang ada di rumah tangganya. Yang memang bahwa tugas yang ada di rumah tangganya itu adalah tugas yang uh, terus berkelanjutan sepanjang waktu. Habis ini ganti itu, habis itu ganti ini dan seterusnya seperti itu. Ya oleh karena itu sangat sedikit di antara para perempuan yang mampu mengemban tugas yang sangat besar. Satu di antaranya adalah bagaimana mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang bermanfaat kelak di dalam kehidupannya di masyarakatnya. Banyak kemudian orang yang dilihat dari uh, luarnya mereka adalah orang yang berhasil. Mereka adalah orang yang sukses secara keduniaan. Namun ternyata keluarganya berantakan. Namun ternyata anak-anaknya di kemudian hari menjadi sampah masyarakat. Kenapa? Karena ketika itu dirinya tidak perhatian sama sekali kepada anak-anaknya. Dan barulah ketika melihat uh, bagaimana anak-anaknya hidup setelah dirinya menjadi orang yang tua, tua renta, dia sangat membutuhkan bakti anak-anaknya dan kemudian anak-anaknya pun tidak ada yang berwaliden kepada dirinya. Ini sungguh satu keadaan yang sangat-sangat menyakitkan bagi orang tua. Nah tentunya ini tidak kita inginkan. Itu baru balasan Allah di dunia. Bagaimana lagi kemudian balasan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat terhadap orang-orang yang tidak memperhatikan ya pendidikan anak-anaknya. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah dan bahwa memang di dalam kita mendidik anak ini perlu adanya keseriusan dan perlu adanya kelapang kelapangan dada dan juga perlu adanya yang namanya keikhlasan. Kenapa demikian? Karena yang namanya mendidik anak itu butuh waktu yang panjang, butuh biaya yang tidak sedikit Kenapa? Karena tentunya tujuan seorang muslim ketika mendidik anak-anaknya bukan hanya semata-mata untuk keberhasilan dunianya. Bukan hanya untuk kesuksesan dunia semata, akan tetapi tujuan seorang muslim ketika mendidik anak-anaknya adalah supaya anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah yang kelak dia akan memberikan manfaat untuk kedua orang tuanya sampai pun orang tua itu telah meninggal sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Ketika seorang itu telah meninggal, maka akan terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah sodakotin jariah. Seseorang yang ketika hidupnya di dunia mereka memanfaatkan sebagian dari rezeki yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada dirinya ya untuk berderma untuk diinfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla dan inilah sebetulnya hakikat harta seorang manusia yang kata Rasulullah SAW ketika mereka melihat manusia mengatakan mali mali mali mana hartaku mana hartaku maka kemudian Rasul mengatakan sesungguhnya hartamu yang sesungguhnya adalah makanan yang telah engkau makan sehingga menjadi kotoran dan pakaian yang telah engkau pakai sehingga menjadi usang dan harta benda yang telah engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang itu kemudian akan engkau temui di akhirat nanti. Inilah hakikat harta yang sesungguhnya yang dimiliki oleh seorang manusia. Dan yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih. Itu ilmu yang senantiasa dimanfaatkan. Dan ini poin yang kedua ini memotivasi kita semuanya agar kita semuanya gemar ya untuk menularkan ilmu yang kita miliki, untuk mengajarkan ilmu yang kita miliki. Lebih-lebih lagi manakala kita memiliki ilmu tentang Al-Qur'an yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih lewat Imam Muslim khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Ya mempelajari dan mengajarkannya. Ini adalah ilmu yang bermanfaat dan ilmu semacam ini maka akan senantiasa dirasakan balasannya oleh orang yang mengajarkannya sampai pun dirinya telah meninggal. Dan yang ketiga adalah awwaladin solihin yad'ulah. Yaitu anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Dan pasti yang namanya anak soleh, mereka akan mendoakan kepada orang tuanya. Memohonkan ampunan kepada Allah Azza wa atas dosa-dosanya. Memohonkan kepada untuk mereka ya kepada Allah Azza wa rahmatnya memohonkan kepada Allah Azza Jalla untuk mereka kasih sayangnya. Inilah anak yang soleh. Dan inilah sesungguhnya puncak dari uh, pendidikan orang tua kepada anak-anaknya. Yang akan memberikan dampak positif untuk kehidupannya dunia dan akhirat. Nah oleh karena itu usaha yang besar, usaha yang berat ini tentunya harus diiringi dengan e, sifat semangat yang tinggi, lapang dada dan juga ikhlas. Kenapa? Karena bukan dalam jangka waktu yang pendek. Dalam jangka waktu yang panjang. Yang dalam rentan waktu tersebut tentunya yang namanya anak ini akan melakukan berbagai macam perkara yang terkadang menjadikan orang tua senang melihatnya. Namun juga tidak jarang bahwa apa yang menjadi kelakuan mereka ini e, menjadikan orang tuanya harus marah. Ya. Kemudian jengkel dan seterusnya. Nah, tentunya ketika orang tua melihat apa yang dilakukan oleh anaknya, ini kemudian berpikir untuk mengingatkan mereka. Membimbing mereka dengan penuh kasih sayang sehingga mereka akan teringat kesalahannya mengoreksi kesalahannya dan kemudian menggantinya dengan perkara-perkara yang akan mendatangkan keridhaan orang tuanya dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini bukanlah usaha yang mudah. Perlu keteladanan juga. Ya selain uh, perlu kesabaran, keikhlasan, namun juga perlu keteladanan. Karena terkadang di antara anak-anak dan bahkan juga ada mantan anak-anak yang mereka tidak suka mendengarkan berbagai macam nasihat. Yang mereka inginkan adalah bagaimana contoh yang konkret. Bagaimana orang yang tidak memberikan nasihat kepada mereka mencontohkan apa yang dia nasihatkan. Ini terkadang e, seperti itu. Dan memang kita rasakan ya kita pun terkadang juga menginginkan seperti itu. Kita dinasihati bukan hanya dengan suara, akan tapi juga dengan tingkah laku yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Nah ketika seseorang di dalam mendidik anak-anaknya dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan senantiasa berupaya untuk kebaikan anak, maka insya Allah Ta'ala, ya insya Allah Ta'ala, orang semacam ini akan memperoleh hasilnya minat dunia ilal akhirah. Ya. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun dirinya juga akan uh, merasakan kesenangan, kenyamanan, mendapatkan ketenangan hati ketika melihat anak-anaknya misalnya mereka adalah orang-orang yang taat beribadah kepada Allah anak-anak yang e, berbakti kepada orang tuanya maka sungguh ini kebahagiaan yang luar biasa betapa kita melihat ya di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berita-berita yang ada begitu banyak e, orang tua yang tega membunuh anaknya demikian juga anak yang membunuh orang tuanya ini sungguh merupakan gambaran yang sangat-sangat memprihatinkan dan menyakitkan hati kita sebagai seorang muslim. Lebih-lebih ketika yang melakukan kita lihat agamanya Islam. Ini kan merupakan gambaran yang nyata di dalam kehidupan kita betapa bahwa pendidikan kita terhadap generasi muda kita, terhadap anak-anak kita ini belumlah berhasil. Lebih-lebih lagi ketika sekarang ini kita melihat yang namanya uh, pembunuhan itu menjadi satu hal yang sepertinya ringan. Seorang begitu ringan membunuh orang lain. Hanya disebabkan perkara-perkara yang sepele. Dan sementara media massa, berbagai macam media yang ada, lembaga pendidikan yang ada ketika menyoroti hal ini, mereka ya seakan-akan hanya sesal sebentar. Namun kemudian membiarkan. Berbeda keadaannya ketika ada seseorang yang membunuh namun atas nama agama. Ya, bahasa kasarnya adalah teroris, maka mereka teriak-teriak luar biasa. Padahal kalau kita lihat dampak dari akhlak yang buruk yang ada di negeri ini jauh lebih besar. Jauh lebih besar ketimbang dampak yang disebut-sebut sebagai teroris. Meskipun saya sendiri tidak setuju dengan teroris. Namun hendaknya media massa dan juga pemerintah berimbang untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang besar ini. Kita melihat setiap hari, mendengar setiap hari berbagai macam berita yang menunjukkan rendahnya budi pekerti, akhlak ya bangsa Indonesia ini. Seharusnya kita semuanya apalagi saudara-saudara sekalian yang memiliki wewenang di dalam dunia pendidikan ini seharusnya mengupayakan bagaimana agar nilai-nilai agama, nilai-nilai budi pekerti ini diperbanyak lagi jamnya di lembaga-lembaga pendidikan. Sebagaimana pada zaman dahulu, di mana yang namanya Pak Guru itu adalah digugu dan ditiru. Ditaati tidak sebagaimana sekarang. yang ini seharusnya ya, dikembalikan sebagaimana pada masa lalu. Kenapa? Karena ketika itu yang namanya guru juga memberikan pendidikan kepada anak didiknya dengan budi pekerti yang luhur. Sehingga murid-muridnya pun juga bisa menghormati gurunya. Berbeda dengan sekarang ketika, mohon maaf, banyak di antara guru yang ketika gajinya kurang sedikit kemudian melakukan demo besar-besaran. Ini akan memberikan dampak kepada anak didiknya untuk merasa eh, untuk gampang merasa tidak puas dan diekspresikan dengan cara-cara seperti itu kepada gurunya sendiri. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, oleh karena itu sungguh memang sebagai orang tua ataupun orang-orang yang memang diamanai oleh orang tua anak-anak untuk membantu pendidikan anak-anak ini melebarkan dadanya memasang kesabarannya dan senantiasa diiringi dengan keikhlasan ya untuk melakukan tugas yang agung ini yang manakala seorang di dalam melakukan pendidikan senantiasa dilandasi oleh hal ini akan mendapatkan balasan dunia dan akhirat. Di dunia akan melihat ya dampak efek dari pendidikan yang dia berikan kepada anak didiknya menjadikan mereka orang-orang yang berbudi pekerti yang luhur. Ini akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Oh itu dulu anak didik saya. Lebih-lebih lagi di akhirat yang tentunya balasan Allah Subhanahu wa taala balasan yang tidak bisa dibandingkan dengan eh, balasan yang ada di dunia ini. Nah, di antara pendidikan yang harus kita ingat untuk kita berikan kepada anak didik kita yang pertama yaitu kita mendidik mereka agar mereka cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Yang ini merupakan uh, manifestasi, merupakan uh, apa namanya, merupakan bentuk konkret penjabaran dari La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ya, kita mengajarkan kepada anak-anak didik kita ya agar mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan agar anak didik kita mencintai Rasulullah SAW agar mereka ya, mentaatinya dan juga mentok mencontohnya, menjadikannya sebagai figur, menjadikannya sebagai suri yang di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu memang merupakan konsekuensi dari keimanan kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita yang artinya dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai Allah sebagaimana mereka e, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman walladzina amanu asyaddu hubban lillah yang mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hendaknya mereka diajarkan ya untuk mencintai Rasulullah SAW ini sebagai manifestasi uh, dari syahadat Rasul kita. Yang Allah Subhanahu wa taala juga telah ingatkan kita Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma anhu fantahu. Dan apapun yang ditunjukkan, yang diberikan oleh Rasulullah, maka ambillah. Dan apa yang dilarang, maka jauhilah. Kemudian di dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada khalawatil iman. Ada tiga sifat yang apabila tiga sifat ini ada pada diri seseorang, maka dirinya akan merasakan manisnya iman. Ya, orang yang ketempatan tiga sifat itu akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Itu manakala dirinya mampu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih daripada uh, kecintaan kepada selain keduanya. Ya, melebihi kecintaannya kepada selain Allah dan rasulnya. Apapun yang dia cintai, maka parameternya adalah kecintaan Allah dan rasulnya. Kecintaan kepada Allah dan rasulnya selalu selalu diutamakan, di nomor satukan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak dilarang untuk mencintai orang tua, untuk mencintai anak, untuk mencintai saudara dan yang lainnya, teman dan yang lainnya. Namun bahwa kecintaan kita kepada selain Allah ini harus senantiasa e, diukur dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya manakala kecintaan kita kepada selain Allah itu sejalan dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dengan apa yang Allah tentukan dan Rasulnya tentukan, maka tidaklah masalah. Nah, barusan e, eh, baru e, eh, baru kalau kemudian kecintaan kita kepada selain Allah ini bertentangan dengan kecintaan kita kepada Allah. Nah, harus kita utamakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dan yang kedua adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Seseorang akan juga merasakan manisnya iman tatkala dirinya mampu mencintai orang lain dan cintanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga eh, wa ayyakrahu ayyauda fil kufri pada id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ayyukdafa binnar. Sifat yang ketiga adalah dirinya benci untuk kembali kepada kekufuran. Setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dirinya dari kekufuran tersebut, sebagaimana bencinya dirinya untuk dileparkan ke dalam api neraka. Kemudian juga firman Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum Allah fattabi'uni Allah, yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurun rahimun." Katakanlah Muhammad jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di dalam ayat ini sekaligus ada dua hal yang harus dimiliki oleh seseorang ketika memang betul-betul mencintai Allah, ya, maka cintanya kepada Allah itu butuh adanya uh, bukti yang nyata. Yaitu apa bukti nyatanya? Mampu menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan, sebagai figur di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, hal yang perlu kita ajarkan kepada eh, anak-anak uh, kita dan kepada siapapun mereka yang menjadi kewajiban kita untuk mengasuhnya adalah kita mengajarkan sunnah kepada mereka dan mendidiknya di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewasa ini banyak di antara kita kaum muslimin Memang Alhamdulillah kita telah mengajarkan kepada mereka pokok-pokok di antara pokok agama Islam itu agar mereka mencintai Allah agar mereka memiliki uh, kecemburuan yang tinggi dengan agama Allah Subhanahu wa taala agar mereka senantiasa mampu menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dari ejekan-ejekan orang-orang yang hendak mengejeknya alhamdulillah namun terkadang di antara kita kaum muslimin dalam rangka untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk membentengi agama Islam ini dari berbagai macam rongrongan dan orang-orang yang hendak merusaknya ya disikapi ditunjukkan dengan sikap-sikap yang tidak terpuji dengan melakukan perbuatan-perbuatan anarkis yang sebetulnya masih bisa ditempuh dengan jalan dengan cara uh, yang lebih sopan, yang lebih baik, yang lebih halus. Tidak harus kemudian dengan cara-cara yang anarkis. Seperti ketika ada orang yang menghina Islam. Langsung kemudian disikapi dengan cara yang frontal. Tidak kemudian ketika mereka menjelek-jelekkan Islam dengan suaranya, kemudian kita adu argumentasi dengan mereka. Namun kemudian kita terkadang langsung e, melakukan perbuatan-perbuatan yang anarkis. Oleh karena itu sangat penting bagi orang tua tentunya untuk memberikan nilai-nilai moral kepada anak-anaknya ya agar mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang memang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini merupakan konsekuensi uh, yang harus dilakukan oleh seorang yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Dan kemudian terkait dengan seorang yang harus memerintahkan kepada anak-anaknya ataupun siapapun yang menjadi kewajiban dirinya untuk mengasuhnya agar mengajarkan sunnah dan mendidiknya di atas sunnah, maka kemudian juga memperkenalkan kepada mereka. Ya, apa itu yang namanya bid'ah. Perkara-perkara yang di atas namakan sebagai perkara agama. Dan ternyata perkara tersebut tidak ada dalilnya dari dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah Rasulullah SAW dengan menggunakan istilah yang mungkin bisa diterima oleh masyarakat sekitarnya. Tidak harus kemudian mengatakan, wah oh, itu bid'ah. Bisa kita gunakan kata-kata yang lebih nyaman mungkin bagi telinga mereka dengan kata-kata uh ini tidak ada tuntunannya di dalam agama. Ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan kata-kata yang semacamnya. Ya. Yang itu sebetulnya maknanya sama dengan bid'ah. Nah baru kalau kemudian masyarakat itu memang telah menerima ya, kata-kata eh, bid'ah mereka tidak alergi lagi, maka sebutlah. Ya. Dan ini tentunya akan lebih sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bahwa setiap perkara muhdas itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan selainnya di dalam hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya dan atau siapapun yang menjadi tanggung jawab mereka adalah mengajarkan sholat, ya mengajarkan sholat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ya, agar orang tua itu tidak pernah bosan ya untuk mengingatkan anak-anaknya guna melakukan sholat. Sebagaimana yang tertera di dalam surat Tuhan ayat ke 132. Wa'mur ahlaka bis sholati tobir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan solat, menegakkan solat, dan hendaklah engkau bersabar di dalam mengerjakannya, di dalam memerintahkannya. Karena begitulah anak-anak. Terkadang setelah diingatkan satu dua hari mereka betul-betul rajin. Namun setelah itu karena mereka uh, kumpul dengan teman-teman yang lain, maka mulai malas lagi. Nah orang tua harus kemudian memerintahkan lagi. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lainnya agar orang tua itu perhatian kepada anak-anaknya dalam masalah solat ya sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud Muru awladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinina. Watribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Wa farriku bainahum fil madaji'i. Perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk menegakkan solat ketika telah berumur tujuh tahun. Dan pukullah mereka karena tidak mau melakukan solat ya, setelah diperintah ketika sudah berumur sepuluh tahun. Dan kemudian pada usia ini hendaknya kalian memisahkan ya tempat-tempat tidur mereka. Ini merupakan pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wasallam kepada kita. Ya, agar kita e, senantiasa memerintahkan kepada anak-anak kita mulai sejak kecil. Memang pada saat itu belumlah wajib bagi mereka. Namun ini sebagai latihan untuk mereka. Sehingga ketika mereka telah memasuki usia balil, maka mereka akan merasa ringan melakukan ya, ibadah berupa sholat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ini perlu dilatih, ya perlu dilatih. Maka ketika itu, ketika umur tujuh tahun ini semata-mata latihan. Dan itu bukanlah merupakan kewajiban bagi anak-anak tersebut. Dalam hadis yang lain, Alimus sabiya as-salata li sab'i sinina watribu 'alaiha ibna ashri sinina. Ya, hadisnya uh, derajatnya hasan. Ajarkanlah kepada anak yang sudah berumur 7 tahun untuk melakukan salat Dan pukullah anak yang sudah berumur 10 tahun yang tidak mau melakukan salat. Ya. Maka dari hadis ini pun kita bisa mengambil pelajaran bahwa mendidik dengan cara memukul itu diperkenankan. Namun ya ingat bahwa ini bukan langkah yang pertama. Ya bukanlah langkah yang pertama. Artinya apa? Tidak kemudian ketika kita mendidik langsung pukul. Tidak boleh. Maka pukulan ini diberikan pada saat memang e, sudah diberikan e, nasihat yang benar dengan tata cara nasihat yang halus, ya, penuh kasih sayang kepada mereka dan kemudian mereka tidak mau melakukannya padahal mereka sudah berumur 10 tahun, maka ketika itu boleh seorang tua ya memukul anaknya. Meskipun teori pendidikan secara umum ya, pendidikan yang cara pendidikan yang diberikan oleh orang barat mengatakan tidak boleh memukul anak. Namun agama Islam memperbolehkan. Namun yang harus kita catat bahwa pukulan yang dilakukan oleh orang tua ini bukanlah pukulan sebagai Eh, bentuk kebencian bukan. Sebagai pelampiasan amarah bukan. Namun pukulan yang sifatnya adalah mendidik. Pukulan yang diiringi dengan niatan-niatan yang baik. Yang tulus agar anaknya sadar. Ya, bukan pukulannya laksana orang yang eh, dua apa petinju yang sedang bertarung di atas ringnya. Yang masing-masing ingin mematikannya bukan. Akan tapi pukulan yang sebenarnya kasih sayang. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang tua ketika memukul anaknya adalah dengan pun e, ghairu perih, yaitu pukulan yang tidak membahayakan pukulan yang tidak memberikan bekas ya. inilah pukulan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW oleh karena juga Rasulullah melarang ya orang tua untuk memukul ya mukanya ya, untuk memukul mukanya menempeleng mukanya jangan Ya, pukullah di bagian eh, pantat misalnya, pukullah di bagian paha misalnya, pukullah di bagian apa betis misalnya, eh, dan dengan tangan yang terbuka ya ini kan suaranya keras, namun tidaklah kemudian memberikan dampak yang membahayakan. insya Insyaallah taala demikian. Kemudian yang keempat, hendaknya orang tua juga mengajarkan kepada anak didiknya masalah budi pekerti. Yang ini sekarang sungguh menjadi eh, perkara yang sangat nafis Perkara yang sangat mahal dewasa ini. Kita lihat bukan hanya anak-anak. Mantan anak-anak dan bahkan simbahnya anak-anak juga sekarang banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral. Kita lihat ya, para bapak-bapak kita yang ada di parlemen, mereka terkadang apa namanya beradu oh, jotos gitu ya. Mereka saling memukul, dia kan satu contoh yang sangat-sangat memalukan sebetulnya seperti itu. Ya. Berbagai macam akhlak sudah luar biasa. Ya, rendahnya maksudnya. Ini merupakan gambaran tentang rendahnya pendidikan akhlak ya di dunia pendidikan kita. Dan ini harus dirubah. Ketika kita memang menginginkan ya, penduduk bangsa yang kita cinta ini di masa depannya menjadi orang-orang, menjadi penduduk yang bermoral. Ini perlu perjalanan panjang. Tidak bisa kita menginginkan sekarang harus kemudian langsung ada. Tidak bisa. Ketika kita menginginkan anak didik kita menjadi orang yang baik, maka kita harus memulainya. Sekarang harus memulainya. Ya, dimulai dari orang-orang yang mereka memiliki peran penting di dalam dunia pendidikan. Karena sungguhnya memang bahwa uh, akhlak ini memiliki nilai yang sangat tinggi di dalam agama kita. Ya, memiliki E, nilai yang sangat tinggi di dalam agama kita sehingga seseorang yang memang memiliki akhlak yang mulia disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Itu baginda Rasulullah SAW yang Allah Subhanahu wa taala menyanjungnya wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sungguh engkau memiliki akhlak yang sangat-sangat mulia. Demikian juga yang disampaikan oleh pembantu beliau yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala dia mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asanan nasi khuluqan. yaitu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadis yang disepakati keabsahannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling ya, orang yang paling baik akhlaknya. Dan di mana akhlak ini akan menjadikan sebab seseorang ya, dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya orang yang terpilih dalam pandangan Islam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebagaimana juga hadis yang disepakati keabsahannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inna min khayyarikum ahsanukum akhlakon. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak yang baik ini akan memperberat ya, akan memperberat timbangan kebaikan seorang seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat di akhirat kelak. Ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq wa innallaha yubghidul fahisha al-badiyah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini adalah hadis yang sahih ya, mendapatkan syahid penguat dari hadis-hadis yang lainnya. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Tidak ada sesuatu amalan yang timbangannya lebih berat bagi seorang mukmin di hari kiamat nanti ketimbang akhlak yang mulia. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci ya orang yang omongannya kotor dan perilakunya menjijikkan. Masih banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kepada kita bahwa akhlak yang mulia ini merupakan perkara yang sangat indah bahkan orang yang senantiasa memiliki akhlak yang indah di hari kiamat nanti orang semacam ini adalah orang yang e, tempat duduknya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang terakhir ya hendaknya senantiasa mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita dan siapapun yang menjadi tanggung jawab kita ya agar mengajarkan kepada mereka ilmu agama. Ya karena sungguh betapa meruginya orang yang pandai dalam masalah ilmu keduniaan namun bodoh dalam masalah ilmu agamanya. Tentunya kita semuanya menginginkan memiliki anak-anak yang pandai ilmu keduniaannya namun ilmu agamanya lebih pandai lagi. Demikian yang bisa kita sampaikan tentunya banyak salah dan kurangnya. Saya mohon maaf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 kajian bedah buletin yang dibawakan oleh ustaz Abu Salman Hafidahullah Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini Ustaz, Ana mempunyai beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama ialah masalah pendidikan anak Ustaz. Ketika orang tua mempunyai pemikiran bahwasannya ketika anak dimasukkan ke pesantren, maka pendidikan-pendidikan yang tadi disebutkan Ustadz seperti pendidikan untuk mencintai Allah dan Rasulnya, lalu mengajarkan sunnah, dan lain-lain itu akan terpenuhi. Akan tetapi di lain sisi, ketika anak ini menolak, itu sebaiknya seperti apa Ustadz? Apakah tetap dipaksakan? Karena yang anak tahu ketika anak itu dipaksakan maka hasilnya akan tidak baik. Akan tetapi di, di lain sisi orang tua ini yakin ketika dia dimasukkan ke pesantren maka akan jadi lebih baik. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, ketika anak tumbuh dewasa, dia menjadi anak yang dalam kategori bukan seorang anak soleh. Apakah nanti ketika di akhirat orang tuanya dimintai pertanggungjawaban Ustadz? Hmm. Syukuran Ustaz, mohon penjelasannya. Baik. Uh, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd Memang eh, seorang tua yang kemudian tersadar bahwa pendidikan agama itu merupakan satu-satunya cara untuk bisa menjadikan anak itu memberikan kebaikan untuk dirinya dan orang tuanya dan bahkan untuk masyarakat secara umum ini kemudian akan menjadikan sebab orang tua pasti akan menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Ya sehingga mereka pun semangat dengan biaya sebesar apapun ya menyekolahkan ataupun menitipkan ya anak-anaknya di pondok pesantren dengan berbagai macam jenisnya. Ada yang pondok pesantren plus di sana sekolah ataupun bahkan juga ada pondok pesantren yang murni yang memang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama. Nah, namun bagaimana seandainya ternyata anaknya kemudian menolak? Nah, satu hal yang perlu kita ingatkan eh, para pendengar sekalian bahwa untuk kemudian membentuk anak yang taat kepada orang tuanya termasuk diantaranya adalah ketika hendak dimasukkan ke pesantren ini tentunya memerlukan adanya upaya-upaya yang panjang ya memerlukan adanya upaya yang panjang dari orang tuanya sendiri. Mulai dari memilih pasangan. Pilihlah pasangan yang soleh dan solehah. Ketika kemudian melakukan hubungan suami istri pun berdoa. Dan di dalam pertumbuhannya, baik sebelum ataupun setelah kelahiran anak, senantiasa memohon kepada Allah, Rabbi habli minas solehin, Ya Allah berikanlah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang soleh. Kemudian mulai sejak kecil sudah dilatih dikenalkan dengan ilmu agama. Sehingga pada suatu saat anak nanti harus dimasukkan ke pesantren misalnya, maka mereka akan kemudian siap. Akan mengatakan, iya pak, iya ibu, saya siap untuk masuk ke pesantren. Ya. Dan Alhamdulillah bahwa sekarang ini kita kaum muslimin bisa memilih berbagai macam eh, pesantren yang ada. Mulai dari yang pesantren tradisional yang mengajarkan ilmu agama semata sampai pesantren-pesantren yang modern sekarang sudah ada. Ya tinggal kita bertanya kepada kita masalah dananya ataupun masalah yang lainnya mampukah kita untuk menyekolahkan di sana. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa kita memang memerlukan upaya usaha yang panjang untuk bisa menjadikan anak itu eh, taat patuh kepada orang tuanya terhadap perintah-perintahnya termasuk diantaranya adalah ketika hendak dimasukkan ke pesantren. Namun bagaimana seandainya kita paksa anak tersebut, ya, dia tidak mampu dan tidak mau dimasukkan ke pesantren, ya tentunya ini dampaknya juga tidak akan bagus. Maka dalam kondisi semacam itu, orang tua perlu kemudian e, menampakkan langkah yang kedua, itu tunjukkanlah kemudian kasih sayangnya yang lebih kepada anak tersebut. Okelah tidak masuk di pesantren, namun kemudian e, eh, disekolahkan di sekolah umum, yang juga di sana ada porsi ilmu agama yang cukup dan kemudian dirinya pun ke, e, harus memberikan tambahan-tambahan pendidikan agama kepada anaknya bisa dileskan ya setelah pulang dari sekolahnya kemudian dileskan kepada guru-guru agama sehingga anak tadi akan merasakan e, sentuhan kasih sayang orang tuanya termasuk diantaranya adalah e, agar anak ini memiliki ilmu agama maka mudah-mudahan dengan cara demikian anak dia akan bisa belajar dengan baik, tidak tertekan, namun juga orang tua bisa men, me, apa, memenuhi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Kemudian ya, pertanyaan yang kedua, bagaimana seandainya anak itu setelah dewasa mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya? Mereka durhaka kepada kedua orang tuanya. Apakah orang tuanya akan mendapatkan balasan keburukan dari sebab anak yang durhaka tersebut. Maka seandainya orang tua memang sudah maksimal memberikan pendidikan agamanya kepada anaknya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kekuatan, dikerahkan untuk bisa mendidik anaknya agar menjadi anak soleh, namun ternyata anaknya tidak soleh, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha rahmat yang maha kasih sayang akan memaafkan kedua orang tuanya. Dan hal ini contohnya dalam sejarah ada. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam sudah berupaya maksimal. Beliau berdakwah kepada umatnya, termasuk kepada anaknya dan kepada istrinya siang dan malam. Bukan hanya sebulan sekali, bukan hanya sepekan sekali, apalagi setahun sekali. Setiap saat. Ya. Siang dan malam Terkadang dilakukan dengan terang-terangan, terkadang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Namun apa? Ternyata anaknya sendiri, istrinya sendiri tidak mutaat kepada Nabi Nuh AS. Maka dalam keadaan seperti itu, Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan hukuman kepada kedua orang tuanya. Wallahu ta'ala alam.